Bimakna maktub. Jamak yang makna dari kitab adalah al-maktub yang ditulis padanya. Sebab lafaz fi'al terkadang yang dimaksud adalah al-maf'ul. Kitab maktub, ilah ma'luh. Wal muradu biha huna. Dan yang dimaksud dengan al-kutub beriman pada al-kutub di sini الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya sebagai rahmat lil khalq bagi makhluk wa hidayatan lahum dan sebagai hidayah untuk mereka liyasulu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah agar kemudian mereka sampai kepada kebahagiaan mereka yang mereka cari yaitu di dunia dan di akhirat. Sebab Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fihi hudan wa nur. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang hendak mencari-cari apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan-jalan keselamatan. Maka Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkannya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pada mereka para nabi dan rasul untuk mengajarkan Alkitab tersebut. Dan masing-masing dari kaum, masing-masing dari mereka mempunyai syariat-syariat tersendiri. Walaupun usul dakwah, prinsip dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah ila tauhid. Akan tetapi dalam hal syariat di dalam hal amalan terkadang terjadi perbedaan antara sebagian kaum dengan sebagian yang lain. Naam. Wal imanu bil kutub yatalammanu arba'ata umuri. Beriman kepada kitab kitabullah mengandung empat perkara. Al-awwal yang pertama Al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan Beriman bahwa turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Mungkin lebih cocok kalau dikatakan hakun. Bi anna nuzulaha min indillahi hakun. Ay bi anna nuzulaha hakun min indillah. Begitu. Ya. Mengimani bahwa turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu kebenaran yang tidak diragukan. Dan kebenarannya itu pasti. Walaupun dia bersifat khabar. Akan tetapi khabar yang datang tersebut sifatnya qat'i. Sebab asal dari sifat khabar Kama zakara dzalikal usuliyun. Ahlul usul menyatakan bahwa al-khabar ma yahtamilu sidq al-kadhib lidati. Yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan dusta pada asalnya. Akan tetapi di sana ada khabar-khabar yang bisa dipastikan kedustaannya. Seperti khabarul falasifah tentang qidamul alam. Dan juga seperti khabar-khabar yang disampaikan oleh orang-orang kafir yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pernyataan manusia dari monyet misalnya. Atau khabar-khabar yang lainnya. Maka khabar yang seperti ini tidak ada kemungkinan benar, pasti salah. Dan di antara khabar itu pula ada yang khabar sifatnya qat'i kebenarannya. Dipastikan kebenarannya maqtu'un bi hati. Yaitu khabar yang datang dari Allah. Khabar yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sehingga di saat Allah mengabalkan bahwa Allah menurunkan Al-Kutub kepada para nabi dan rasul naqta' bi annahu haqqun wa sidqun. yang kedua, Al-imanu bima alim nasmahu minha. Kita mengimani dengan kitab-kitab yang kita mengetahui namanya. Dari kitab-kitab tersebut. Bismihi dengan namanya. Al-Quran. Seperti Al-Quranul Karim. Yang juga disebut Al-Furqan. juga disebut hudan, juga disebut nur. Naam. Alladhi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau alladhi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tauratul lati unzilat ala Musa alaihi salam. Dan At-Taurah yang diturunkan pada Musa alaihi salam wal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam dan Injil yang diturunkan pada Isa alaihissalam. Saat beliau mengatakan Al-Quran alladhi nuzzila. Di sini beliau hendak membedakan bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan secara berangsur-angsur. Beda dengan kitab yang lainnya. Ya, sebab nuzzila ay tanzil yanzilu marratan ba'da marrah. Turun sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Ketika menyebutkan Taurat tidak mengatakan nuzila tapi unzilat. Injil juga demikian, unzila. Wa zabur alladhi utihi Dawudu alaihi salam Demikian pula kitab Zabur yang didatangkan pada Daud. Maka ini semua wajib kita imani. Demikian pula yang disebutkan tentang Sohufi Ibrahim wa Musa. Kita imani. Wa amma ma na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita beriman kepadanya secara global. Kita mengimani seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu nabiyyin Mubashirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitabah. Allah turunkan bersama para nabi tersebut masing-masing dari mereka Alkitab. Asalis yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan apa yang sahih dari khabar-khabarnya. Ya. Yakni yang sahih dari riwayat-riwayat yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ka akhbaril Quran seperti khabar-khabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah para nabi, dan rasul yang terdahulu, kisah umat-umat yang terdahulu, kisah kaum Ad, Samud, dan yang lainnya, Fir'aun. Kita wajib untuk menyatakan itu pasti benar. Ya, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dilihat apakah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berasal dan beras apa diriwayatkan dari riwayat yang sahih bisa dijadikan sebagai hujah pada bihi maka kita menyatakan demikian menyatakan kebenarannya tapi kalau diambil dari riwayat-riwayat yang tidak jelas dengan riwayat yang tidak sahih ataukah dari akhbar Israiliyat maka kita tawakuf dan tidak menyatakan kebenarannya sampai ada kejelasan. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub sabiqah dan khabar-khabar dari kitab-kitab yang belum dirubah dari kitab-kitab yang terdahulu. Dan wallahu a'lam bisawab Apakah yang demikian ini sekarang ada? Hampir tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya sama sekali. Mereka telah merubah-rubah yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka binasil Quran. Nah, sehingga posisi kita terhadap riwayat-riwayat yang mereka khabarkan, kita lihat dulu kalau mereka meriwayatkan dari kitab-kitab mereka, kitab Injil mereka, kitab Taurat mereka, itu meriwayatkan khabar-khabar yang ternyata setelah kita cocokkan dengan Al-Quran wa sunnah bertentangan, terjadi kontradiksi maka kita menyatakan pasti dustanya. Khabar Israelia itu. Kalau mereka mengabarkan sesuatu yang ternyata mencocoki khabar Al-Quran wa sunnah, maka kita menyatakan kebenarannya. Tapi kalau ternyata mereka mengkabarkan sesuatu yang tidak ada penguatnya dari Al-Quran wa Sunnah, maka kita tawakuf. Kita tidak mendustakan dan kita tidak pula membenarkan dan kita mengatakan aman nabi maja'a anillah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan apa yang datang dari Allah. Kalau memang itu benar datang dari Allah, kita mengimani. Kalau tidak, ya tidak. Dan kebanyakan khabar-khabar tersebut yang tidak ada penguatnya. Ini yani khabar-khabar yang tidak memberikan faidah tentang Ashabul Kahfi yang bersama dengan anjingnya ya warna anjingnya itu apa? Tidak ah, ada faedahnya. Kalaupun tahu warna anjingnya, tidak ada faedah. Nah, ya, kurang berfaedah. Nah, Arabi yang keempat, ala amalu bi ahkami malam yunsah yunsakh minha. Beramal dengan hukum-hukum yang belum terhapus dari amalan-amalan yang terdahulu. Syariat-syariat yang terdahulu. Ya. Selama belum dihapus. Beda kalau sudah terhapus. Nah. Gimana terhapus? Ya kalau ada syahid di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang menunjukkan terhapusnya cara beramal yang lalu. Naam. Dan itu banyak. Sangat banyak sekali. Wariba wa taslim bihi. Dan kita riba dan menerima apa saja yang telah menjadi ketetapan hukum Allah. Sawa'un fahimna hikmatahu amlam nafhamha Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya? Kita pahami apa hikmah dari amalan ini atau tidak? Pokoknya kita amalkan. Yang terpenting itu. Hikmah yang terbesar apakah kita mau tunduk atau tidak? Nah, tanpa perlu kita takalluf untuk membahas hikmah tersebut. Apa hikmahnya kita diperintahkan mengangkat tangan, ketika sholat. Nah, kenapa harus diangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping? Mengapa demikian? Hah? Kenapa mesti mengangkat tangan? Kenapa tidak berdoa saja misalnya? Allahu Akbar. Kenapa tidak begitu? Wallahu alam bisawab. Yang terpenting dalam perkara-perkara ibadah ketundukan, at-taslim wal istislam. Wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim. Dan seluruh kitab-kitab yang terdahulu itu telah dihapus hukumnya dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan al-haq, dengan kebenaran. Sebagai pembenar dari kitab-kitab yang terdahulu. Yang telah mendahulunya. Wa muhaiminan alaihi dan senantiasa menjadi hakim atas kitab-kitab yang lalu. Ya. Jadi penentu Al-Quranul Karim. Ai hakiman alaih, yaitu yang menjadi hakim atas kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kalau di zaman dahulu ada ketetapan di dalam satu amalan, lalu datang Al-Quran menghapusnya, maka Al-Quran inilah yang menjadi hakim. Tidak boleh diamalkan yang lalu. Kalau ternyata ada yang dari amalan-amalan terdahulu, ternyata setelah datangnya Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentakrir amalan tersebut, menyetujui amalan itu dan tidak menghapusnya, maka Al-Quran sebagai hakim pula yakni amalan tersebut tetap boleh diamalkan. Nah, wa ala hadha oleh karena itu fala yajuzul amal tidak boleh beramal bi ayyi hukmin min ahkamil kutubi sabiqati dengan hukum apa saja dari hukum-hukum kitab yang terdahulu. Ya, al-usuliyun mereka berselisih dalam satu permasalahan tentang syariat orang-orang terdahulu. Hal syar'u man qablana huwa syar'un lana. Apakah syariat orang yang terdahulu adalah syariat kita pula? Yang sahih adalah tidak. Nah, Dan kalau mau diperinci, maka kita mengatakan apa-apa yang telah dihapus oleh hukum yang terdapat di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka syariat tersebut bukan syariat kita. Apa-apa yang terdapat di dalam syariat terdahulu yang kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran ataukah Sunnah dan tidak menghapusnya dan bahkan menetapkannya maka itu adalah syariat kita. Ya. Fal aslu anna syar'a man qablana laisa syar'an lana illa ma ja'a fi syar'i ma yuqirruh. Nah. Syariat orang yang terdahulu, syariat yang terdahulu bukan syariat kita kecuali apabila ada dari syariat yang menetapkannya. Nah, seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah tentang mandinya Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam keadaan beliau telanjang. Kemudian di saat beliau mandi apa yang terjadi ya kawan? Hah? Hah? Apa yang terjadi? Hah? belalang. Nah, tiba-tiba datang belalang dari emas. Nah, maka dia kumpul dengan pakaiannya. Ya, hewan ini punah sekarang. Kata. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Musa yang mandi telanjang. Ya, dan beliau tidak mengingkari. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa penukilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat dari sebelum beliau tanpa beliau mengingkari menunjukkan takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menjadi syariat kita. Dari sini para ulama beristimbat bolehnya ya mandi dalam keadaan telanjang. Ya tentunya dengan syarat tertutupi, tidak terlihat oleh manusia yang lain. Nah, walaupun lebih afdal berpakaian. Nah, ini menutupi aurat. فلا يجوز bi بأي hukmin من ahkamil kutubis sabiqati illa ما sahha minha. maka tidak boleh beramal dengan hukum apa saja dari hukum-hukum kitab yang terdahulu kecuali yang sahih darinya wa aqarrahu al-Qur'an dan dinyatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wal imanu bil kutub yusmiru samaratin jalilatan. Beriman dengan kitab-kitab Allah itu menghasilkan buah-buah yang mulia. Minha antaranya al-ula yang pertama العلم بعناية الله تعالى بعباده yaitu berilmu atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Di mana Allah menurunkan bagi setiap kaum kitab yang dijadikan sebagai alat untuk memberikan hidayah kepada mereka sebagai wasilah. Asania yang kedua al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'i. Meyakini tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya. Haitsu syarra'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Di mana Allah mencariatkan bagi setiap kaum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Jadi kalau mau mengetahui fiqhul waqi, pelajari Al-Quran was sunnah. Karena Allah lebih tahu tentang kondisi dan kenyataan setiap umat, setiap zaman. Maka ingin mengetahui fiqhul waqi, ya pelajari Al-Quran was sunnah Sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah itulah al-waqi' yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah. Likulli ja'alna. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa haja. Bagi setiap kami telah menjadikan dari kalian. Syariat metode. Masing-masing dari umat itu punya cara-cara yang berbeda dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.